kekuasaan Allah dan ayat itu ada ayat qauliyah yaitu Al-Qur'an ya, dan sunnah Rasul termasuk ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Kauniyah itu apa? Alam sekitar yang ada, segala wujud yang ada makhluk Allah SWT ini adalah ayat kauniyah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah termasuk ayat-ayat Allah al wa nahar yaitu malam dan siang wasyamsu wal qamar dan matahari dan bulan hmm. malam dan siang itu adalah tanda kekuasaan Allah terus berganti. Ya. Ya. matahari dan bulan itu juga merupakan tanda kekuasaan Allah. Gitu. Dan semua langit, langit dan bumi dan semua bintang dan semua yang ada merupakan tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Allah lah yang menciptakan semua itu dan tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Siapa yang bisa menciptakan bulan? Siapa yang bisa menciptakan malam dan siang selain Allah Subhanahu wa taala? Dan itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah yang menciptakannya, yang mengatur jalannya. Mengatur jalannya matahari terbit tambah naik akhirnya tenggelam terbit lagi dan seterusnya mengatur cahayanya di waktu pagi kayak apa, waktu siang kayak apa, waktu sore kayak apa. Manfaat cahayanya pagi hari untuk apa? Semua diatur oleh Allah. Manfaat cahayanya kalau siang untuk apa? Untuk membunuh kuman-kuman, gitu. atau untuk mengeringkan yang perlu dikeringkan. Ya dan lain sebagainya ya Allah semua yang ngatur secara sempurna nah Allah yang menciptakan Allah yang mengatur termasuk Allah yang menciptakan manusia yang mengatur manusia mengatur rezekinya mengatur ajalnya mengatur kehendak hatinya dan pikirannya dan amalnya semuanya tidak lalu Allah SWT ya, setelah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan itu adalah semua itu menunjukkan tentang Allah adalah satu-satunya Tuhan Tuhan adalah pencipta, pengatur dan penguasa setelah mantap bahwa Allah yang menciptakan semuanya, yang mengatur semuanya. Kesimpulannya Allah Allah Tuhan segala alam, maka Allah sudah Allah mengarahkan kepada peribadatan. Karena itu kelanjutannya la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian bersujud atau menyembah atau beribadah kepada bu, kepada matahari atau kepada bulan. Ya. Allah yang menciptakan malam, yang menciptakan siang. Karena itu jangan beribadah kepada malam, jangan beribadah kepada siang. Allah yang menciptakan matahari, bulan, yang mengatur matahari, bulan, yang mengatur cahayanya, yang mengatur manfaatnya semuanya adalah Allah. Maka kamu jangan menyembah matahari dan bulan. Kenapa? Itu adalah makhluk, itu yang diatur oleh Allah, tidak bisa apa-apa kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu. Jangan menyembah makhluk apapun karena semua itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Semua makhluk nggak bisa apa-apa apabila tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan madarat kalau tidak diatur oleh Allah tidak dikehendaki oleh Allah. Karena itu jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan dan jangan menyembah makhluk apapun. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sujudlah, beribadalah, mengabdilah kepada Allah sebagai pencipta semua itu. Allah yang menciptakan matahari, jangan menyembah matahari. Sembahlah yang menciptakan Allah yang menciptakan kamu Sembahlah yang mencipt menciptakanmu Allah yang memberi rizki kepadamu Yang memberi rizki kepadamu Itu mengaturmu Ada yang rezekinya banyak Ada yang rezekinya pas-pasan Semua itu dari Allah SWT Allah yang mengatur Allah yang mengatur ajalmu Kamu kapan lahir, kamu hidup berapa lama, lalu kamu mati. Allah yang mengatur, ya, yang mengatur matahari, yang mengatur segala alam, maka sembahlah yang menciptakan dan yang mengatur semua itu. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan dan apapun karena semua itu makhluk yang diciptakan yang diatur oleh Allah. Sembahlah pencipta, sembahlah yang mengatur Yaitu Allah SWT tum iya hutak ta'budun Apabila kalian betul-betul menjadi hamba yang beribadah hanya kepada Allah Maksudnya kalau kalian beriman bahwa Allah itu Esa Kalau kalian mengaku beriman, mengaku bertauhid Maka sembahlah hanya kepada Allah Nah ini Faedah yang diambil di sini Allah menetapkan ketuhanan Bagaimana menetapkan ketuhanan? Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang Penciptanya adalah Allah, pengaturnya adalah Allah Nah, itulah Tuhan pencipta Itulah Tuhan pengatur Tuhan itu pencipta Termasuk tanda kekuasaan Allah Allah lah yang menciptakan matahari dan yang mengatur Allah lah yang menciptakan bulan dan yang mengatur Nah kalau kalian sudah mantap bahwa semua itu adalah ciptaan Allah, aturan Allah Berarti Allah lah Tuhannya Maka setelah memantapkan tentang Tuhan adalah Allah Perintah agar menyembah hanya kepada Tuhan Kalau kamu sudah mantap Tuhan adalah Allah Maka sembahlah hanya kepada Allah karena Allah satu-satunya Tuhan. Seperti firman Allah ya ayuhan nasu budu rabbakum wahai manusia sembahlah Tuhan kalian. Sembahlah Tuhan kalian. Gitu. Kalau manusia ditanya, ditanya siapa Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya? Allah selain Allah tidak bisa menciptakan. Siapa yang mengatur malam dan siang? Allah selain Allah tidak bisa. Lah kalau Tuhan itu adalah Allah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum wahai manusia sembahlah Tuhan kalian. Dan jangan menyembah ciptaan yaitu makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan Allah sebagai pencipta Makhluk itu yang dicipta Jangan menyembah yang diciptakan Nah itu di sini Jadi tauhid rububiyah mengisahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan setelah mantap maka perintah agar beribadah hanya kepada Tuhan tersebut apabila kalian mengaku beriman mengaku bertau bertawafid, mengaku beribadahnya kepada Allah sudah dijelaskan seperti ini fa ini baru kalau mereka menolak kalau mereka sombong sombong itu menolak kebenaran ya, dan meremehkan yang lain. Nah, Fa'in baru jika mereka sombong, jika mereka menolak kebenaran ini dan mereka meremehkan gitu. Maka ketahuilah falladzina 'inda rabbika maka sesungguhnya Makhluk Allah yang di sekeliling Tuhannya Yaitu para malaikat Mereka itu makhluk yang jauh lebih perkasa Mereka itu makhluk yang jauh lebih suci Karena disucikan oleh Allah Mereka itu orang eh, makhluk-makhluk eh, yang taat kepada Allah Mereka itu tuh, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam tingkatan makhluk Sesungguhnya mereka itu lebih tinggi tingkatannya daripada kalian wahai manusia. Mereka yaitu para malaikat yang di sekeliling Allah yusabbihuna lahu bilaili wan nahar. Mensucikan Allah setiap malam dan siang. Kalau kalian wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik menolak kebenaran, tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau menyembahnya kepada Allah. Ya. Tidak masalah Kalian itu tidak ada nilainya Para malaikat yang nilainya sangat tinggi Karena mereka makhluk yang perkasa Mereka makhluk yang suci ya. Mereka itu Mensucikan Allah Bertasbih kepada Allah malam dan siang Layas amun tidak pernah lelah Tidak pernah jemu Ya. Layaf turun di ayat yang lain tidak pernah berhenti. Ya. Gampangnya begini. Ya. Gampangnya begini. Seandainya ada kelompok, ada dua kelompok, yang satu kuat-kuat, baik-baik, nurut-nurut. Kelompok yang satu lemah-lemah, jelek-jelek, tidak nurut lagi. Kalian tidak nurut, tidak masalah. Gitu. kalian tidak ada nilainya, ini kelompok yang kuat-kuat, hebat-hebat, pinter-pinter, nurut-nurut. Tidak ada gunanya kalian. Seandainya kalian taat, kalian juga orangnya lemah-lemah. Orangnya bodoh-bodoh, orangnya jelek-jelek. Kalau kalian taat, lumayanlah mengangkat derajat kalian. Kalau kalian tidak taat, ya, nah, tidak ada yang dirugikan orang nggak taat seperti kalian. Nah itu gampangnya itu kalau bahasa kita itu begini. Nah sudah dijelaskan kayak gitu, wahai Muhammad SAW mereka menolak sombong, menolak kebenaran. Nah, maka sesungguhnya para malaikat yang di sekeliling Allah mereka itu perkasa perkasa, baik baik. Nah, mereka itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah taala malam dan siang tidak pernah lelah. Untuk itu. Nah, jadi itu. Nah, bahkan misalnya misalnya eh, orang tua punya dua anak itu saja, apalagi punya anak banyak, punya dua anak itu saja. Anaknya yang satu itu badannya kuat, besar, sehat, orangnya baik, nurut. Nah, sampai semua kebaikan-kebaikan itu seolah-olah ya, dia mensifatinya. Terus punya anak yang satu sudah sakit-sakitan, jelek, ya, nakal, tidak nurut, sombong lagi. Ya. Nah, disuruh nama, ya kamu jadi orang durhaka. Kamu kira orang tua gitu. merasa rugi dengan kamu kayak gitu kamu minggat kamu apa kamu hancur kamu mati gitu. ini anaknya bapak yang satu kuat sehat gitu. cakep orangnya baik nurut nah ini gampangnya itu gitu kamu udah jelek gitu aja gitu nah kan gitu nah itu itu manusia gitu, yang lemah Zoluman jahula Amat zolim, amat bodoh Nah, menolak kebenaran Biarkan wahai Muhammad SAW Sesungguhnya para malaikat yang di sekeliling Allah Bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam dan siang tidak pernah Lelah untuk bertasbih mensucikan Allah Allah maha suci Para malaikat tidak ada yang menyebutkan Allah subhanahu Nah, karena itu para malaikat itu kedudukannya tinggi dan dekat di sisi Allah Subhanahu. Nah ini mengingatkan kepada manusia, wahai manusia, kalau kalian durhaka, Allah sama sekali tidak butuh kalian. Ya, kalau kalian durhaka, Allah sama sekali tidak butuh kalian. Bahkan di banyak ayat kalian sendiri yang akan menanggung akibat kedurhakaan kalian. Wa min ayatihi dan termasuk ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Annaka taral ardha khashi'atan. Kamu melihat bumi kering dan tandus wahai Muhammad SAW. Fa idza anzalna alaiha al-ma'a maka tatkala kami Allah SWT menurunkan hujan di atas bumi yang kering dan tandus itu ihtazzat wa rabat Bumi itu seolah-olah bergerak dan menjadi subur, menumbuhkan ketumbuhan-ketumbuhan, jadi hidup. Gitu ya, bumi yang asal asalnya mati menjadi hidup. Wah, subur, wah. Nah, ini, itu. Dengan diturunkan misalnya oleh Allah, lalu Allah itu menjadikan seperti itu. Gitu. Ya, dan ini adalah tanda kekuasaan Allah SWT Ini. Coba Dari turunnya hujan gitu saja Siapa yang bisa menurunkan hujan Seperti itu Seluas Itu Bisa Air itu dibagi rata Gitu Kayak gitu Ya Nah Tidak ada yang eh, di sini bintik-bintiknya kecil di situ itu kayak talang gitu nggak ada ya rata semua ini krimis bisa rata kayak gitu deras juga bisa rata kayak gitu sungguh Allah maha kuasa gitu ya. nah ini baru turunnya menimpa bumi yang kering Lalu tumbuh Siapa yang menumbuhkan? Bersamaan jumlahnya, macamnya Luar biasa Padi yang ditabur Oleh para petani Nah, Terus diratakan Terus nunggu hujan Begitu hujan tumbuh eh, Begitu hujan turun tumbuh siapa, siapa yang menumbuhkan? Iya. Allah sudah bisa Segitu banyaknya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh merupakan tanda kekuasaan Allah SWT. Gitu. Dan nanti setiap ketumbuhan yang diserap itu gitu. zahirnya sama tapi itu nanti buahnya keluar berbeda-beda tanahnya sama, dipupuk dengan pupuk yang sama. Lombok tidak ada yang keliru. Oh, manis ya Lombok tidak ada. Ya. Asam, oh manis asam ini tidak ada. Padahal itu siapa yang mengarahkan akar menyerap ini sehingga itu membuahkan yang tidak keliru seperti itu. Sungguh Allah Maha Kuasa Nah dari mati dihidupkan serempak seperti itu Nah innalladzi ahyaha Sesungguhnya yang bisa menghidupkan bumi yang kering tumbuh rata itu seperti itu bapak-bapak kalau pernah itu bertani di tanah tak ada hujan Ketika musim kemarau menunggu masa hujan, para petani itu menabur benihnya. Tabur rata terus bahasa Jawanya digaru. Terus tinggal nunggu hujan. Begitu hujan malam misalnya turun, besok ke sawah sudah tumbuh semuanya. Sekampung, nggak sekedar sekampung, satu desa nggak sekedar desa, satu kecamatan semua yang kena hujan tumbuh semuanya. Gitu, bersamaan. Gitu bersama. Nah, innalladzi ahyaha sesungguhnya yang menghidupkan itu la muhyil mauta sungguh akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Semua mulai Nabi Adam dan anak turunnya tuh sampai nanti hari kiamat setelah mati semuanya nanti akan dihidupkan oleh Allah kembali dalam waktu bersamaan. Bisa Bagaimana tidak bisa? Sudah ada contohnya. Ya, sudah ada contohnya. Bisa menumbuhkan yang bersamaan kayak itu. Allah Maha Kuasa atas segalanya dan contoh di dunia sudah banyak. Ya. biji padi yang ditabur oleh umat manusia itu berapa juta. Ya berapa ratus dan berapa miliar tidak akan terhitung jumlahnya di muka bumi ini dikasih hujan oleh Allah tumbuh bersama. Hmm. Innaladhi ahyaha lamuhil mauta Pasti akan menghidupkan semua orang yang sudah mati Untuk apa dihidupkan? Nah, sungguh dinyatakan oleh Allah semua pasti akan mati Manusia awalnya tidak ada Lalu Allah ciptakan hmm. Hal ata insani hinu minat dahri Lam yakun syai'am madhkura gitu. Bukankah telah dilewati oleh manusia Suatu zaman dia itu Bukan suatu apapun yang bisa disebut Ya, raja misalnya, Fir'aun misalnya yang mengaku jadi Tuhan yang sangat terkenal, ya Wahai Fir'un Bukankah telah kamu lewati masa Waktu itu kamu bukan suatu apapun yang bisa disebut Ketika kamu belum lahir ya, Ketika orang tuamu belum menikah Waktu itu kamu jadi apa? Enggak jadi apa-apa Enggak jadi sesuatu pun yang bisa disebut ya. Nah dari itu Nah lalu Allah Yang menciptakan seperti itu Nah kemudian Akhirnya lahir Ketika lahir itu Tidak punya apa-apa nah. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi Kami ciptakan manusia itu dari sperma Yang kami campur Nah Kemudian setelah jadi janin lahir Faja'alnahu samian basiro Belum bisa melihat lahir, belum bisa mendengar Lalu akhirnya kami jadikan dia bisa mendengar Lalu kami jadikan bisa melihat Bisa berpikir, belum Inna adainahu sabila Lalu kami beri petunjuk Hmm. dan di ayat yang lain diberi oleh Allah petunjuk jalan ini jalan kebaikan ini jalan kejelekan hmm. nah tadi hmm. inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura lalu bisa jadi manusia yang setelah membesar itu menjadi hamba yang pandai bersyukur dan ada yang setelah membesar jadi hamba yang kufur. Kamu awalnya bukan suatu apapun Allah yang menciptakanmu. Setelah kamu lahir, kamu tidak bisa mendengar Allah yang menjadikan kamu mendengar. Kamu tidak bisa melihat Allah yang bisa menjadikan kamu melihat. Kamu nggak bisa berpikir Allah yang menjadikan kamu berpikir lalu itu baik, itu jelek. Eh, kamu sombong menjadi orang yang durhaka, yang kufur. Besar lalu kamu juga sadar kamu pasti akan mati. Dikasih tahu oleh Allah, Allah pasti akan membangkitkanmu lalu akan membalas perbuatanmu. Bagaimana tidak dibalas Allah yang menciptakanmu Kayak gitu tadi jalannya Dan Allah juga yang menciptakan orang ini Lalu kamu wahai Fir'un Menindas orang ini Kamu juga ciptaan Allah Ini juga ciptaan Allah Jalannya juga sama Setelah kamu besar kamu menindas ini Setelah itu kamu juga mati Ini juga mati Lalu Allah membiarkan gitu saja Udah yeah. Seandainya kamu jadi bapak Ini juga anakmu, ini juga anakmu Anakmu yang satu kuaka perkasa Anakmu yang satu itu kurus Terus yang kurus diinjak-injak terus Terus akhirnya dibunuh Apa kamu diam saja? Kamu pasti gitu, Tidak akan diam saja Apa hamba Allah Yang diuji oleh Allah lemah Lalu kamu injak-injak Allah diam saja Nah Allah Ta'ala Maha Adil Nah sungguh setelah kamu mati nanti kamu akan dibangkitkan Lalu dibalas Mampu Allah membangkitkan semua manusia dari Adam sampai terakhir Allah Maha Kuasa Innahu ala kulli syai'in Qadir Sungguh Allah Maha Kuasa atas segalanya Ini ayat Allah yang tadi kita baca faedah yang kita ambil dari awal ya. kalau orang itu menggunakan akalnya untuk merenungkan maka sungguh malam dan siang itu merupakan tanda kekuasaan Allah siapa yang menciptakan malam kayak gini siapa yang menciptakan siang terang kayak gini tidak ada yang bisa kecuali Allah Berarti itu menunjukkan tanda Allah Maha Kuasa Siapa yang menciptakan matahari Jalankan matahari Dan kalau malam bulan kalau Matahari panas kayak gitu Kalau bulan sejuk kayak gitu Siapa yang menciptakan mengatur Allah Menunjukkan Allah Maha Kuasa Berarti memahami alam sekitar Nah, akan memahami yang pertama menunjukkan Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan, yang mengatur, Allah Maha Kuasa. Nah, setelah itu faidah yang kedua itu adalah pelajaran tentang ketuhanan Allah. Allah lah Tuhan. Tuhan itu apa? Pencipta dan pengatur. Nah, kalau sudah paham bahwa pencipta pengaturnya adalah Tuhan Pelajaran yang ketiga dari ayat ini Maka sembahlah Tuhan tersebut Jangan menyembah yang bukan tu, Tuhan Itu La tasjudu lisyamsi wala lil komari Jangan bersujud, jangan beribadah, jangan menyembah kepada matahari, kepada bulan karena itu adalah ciptaan wasjudu Sujudlah kepada Allah Tuhan yang menciptakan semua tadi. Ya. Nah, jadi setelah faham tauhid rububiyah dijadikan dasar untuk beribadah kepada Allah saja untuk tauhid ulu. Iya. Nah, Yang demikian itu apabila kalian mengaku beriman, mengaku bertauhid. Adapun kalian kalau tidak mau beriman, tidak mau bertauhid, gitu, kalian tidak akan nurut dengan penjelasan kayak gini, tapi kalian nanti akan dihukum oleh Allah. Nah, faedah yang diambil dari ayat berikutnya. Gitu. Kalau manusia sudah dijelaskan kayak gitu masih menolak maka sungguh Allah tidak butuh pada manusia itu. Ya. Manusia diperintah tidak mau, diperintah ibadah tidak mau, dilarang gini, dilawan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada manusia. Gitu. Para malaikat yang jauh lebih perkasa, lebih tinggi kedudukannya, lebih baik daripada manusia taat kepada Allah saudara tidak butuh manusia yang durhaka seperti itu nah ini ini baik yang diambil di sini dan juga sekaligus mengingatkan bahwa malaikat itu selalu mensucikan Allah tidak pernah berhenti yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun Para malaikat itu selalu mensucikan Allah malam dan siang tidak pernah berhenti. Di sini layas amun tidak pernah jemu. Tidak pernah lelah. Nah ini, nah, ini malaikat gitu. Dan ini mengingatkan bahwa malaikat itu ada. Kenapa? Ada golongan yang menyimpang mengatakan malaikat setan itu tidak ada. Lah terus ayat-ayat hadis yang menyebut malaikat itu itu menunjukkan itu, kekuatan baik yang ada di dalam diri manusia lalu diungkapkan seolah-olah itu makhluk tersendiri. Kalau setan itu kekuatan jelek yang ada di dalam diri manusia seolah-olah itu makhluk sendiri. Tapi hakikatnya malaikat sama setan itu tidak ada. Itu golongan yang tersesat. Nih, sesungguhnya itu para malaikat itu ada, para malaikat itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Syaitan itu ada, syaitan itulah yang mengganggu manusia supaya tidak taat. Nah itu. Kemudian ayat yang ketiga faedah yang diambil ya, termasuk tanda kekuasaan Allah Allah bisa menghidupkan bumi yang mati dalam sekejap Allah yang menurunkan hujan tanda kekuasaan Allah Allah yang menurunkan hujan Allah yang menghidupkan yang mati dan itu menjadi pelajaran bagi manusia atau menjadi bukti bahwa manusia Allah mampu menghidupkan yang mati besok pada hari kiamat bumi yang mati biji yang mati tidak bisa tumbuh bisa dihidupkan oleh Allah dalam sekejap manusia yang sudah mati pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam sekejap Allah juga maha kuasa itu Inna Allah ala kulli syai'in qadir di sini innahu ala kulli syai'in sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu itu yang kita ambil pelajaran dari ayat ini kalau ada yang ingin tanyakan mohon silakan sambil menunggu waktu isya kita akhiri Monggo Pak yang tanya, tanya masalah apa aja sambil nunggu isya enggak apa-apa. Masalah sholat, masalah itu hukum, masalah apa saja. Monggo. Pertanyaannya saya ulang Apabila Sholat sunnah ketika menunggu Komat Terus ada yang Sholat sunnah ya, Misalnya baru dapat satu rakaat Atau kesimpulannya masih agak lama Ternyata komat dikumandangkan gitu, Tuntunannya kan harus berhenti lah menghentikan sholatnya itu berhenti gitu aja atau salam atau salam. Misalnya dalam keadaan berdiri rokaat kedua terus dikumandangkan nikomat, maka tidak diteruskan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktuba." Apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka sudah tidak ada lagi sholat sunnah kecuali sholat wajib tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib yang sholat sunnah baru dapat satu rokaat kok belia misalnya terus dalam kondisi berdiri rokaat kedua kok ada ikoma ya udah selesai sampai di situ saja nah menyelesaikannya bagaimana sudah selesai gitu aja atau ditutup dengan salam dalam kondisi apapun Dua-duanya tidak ada dalilnya Dua-duanya tidak ada dalilnya Dan Waktu kita belajar dulu ya, Punya eh, Salah satu guru Namanya Syekh Ibrahim atau Syaban Dia aslinya dari Mesir Dia lama ngajar di Saudi Kemudian eh, Sempat cukup lama ngajar di Jakarta Terus ditarik lagi ke Saudi ya. Nah Nah Syekh ini mengatakan gitu. Dua-duanya tidak ada dalilnya, tapi insya Allah lebih baik ditutup dengan salam. Tapi ulama yang lain yang saya lihat itu ada yang nggak pakai ditutup dengan salam. Ya udah selesai gitu aja. Nah jadi itu. Nah jadi tidak ada dalilnya berhenti gitu aja atau salam. Adapun yang menutupnya dengan salam, kenapa? Karena karena Sholat itu dimulai dari takbiratul ikhram dan ditutup dengan salam. Nah itu kan tidak selesai, tidak selesai karena ada e, hadis apabila sudah ikhoma maka sudah tidak ada sholat sunnah maka ditutup sampai di situ. Nah itu yang menutupnya dengan salam. Eh. Nah, da, tapi dua-duanya tidak ada Hmm di seperti malam terakhir kan hmm, ada riwayat mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia. Hmm. Langit, langit sama dunia, dunia di situ artinya itu yang paling rendah, turun ke langit yang paling rendah. Hmm. Itu Allah yang turun atau rahmatnya yang turun? ya Allah yang turun itu tidak ada dalil rahmatnya yang turun, yang ada itu adalah Allah yang turun. Yang kedua hadis itu sendiri mengatakan bahwa gitu, Allah turun ke langit yang paling rendah membentangkan kedua tangannya. Apa rahmat Allah? Itu dikatakan membentangkan kedua tangannya itu. Gitu. Yang ketiga, gitu, gitu. Yang ketiga, kelanjutan hadis itu setelah membentangkan kedua tangannya, lalu Allah berfirman, siapa hambaku yang berdoa aku kabulkan Siapa hambaku yang meminta aku beri Siapa hambaku yang mohon ampun aku ampuni Apa rahmat Allah berkata begitu? Atau Allah yang berfirman begini? Nah, jadi yang turun yang membentangkan tangannya dan yang berfirman mengampuni orang yang minta ampun adalah Allah bukan rahmat Allah. Nah, jadi gitu. Ya. Nah. Jadi yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi yang nanti. Hmm. Ya, kalau sudah takut sudah duduk mau tahiyat misalnya sudah sujud pertama hmm. terus uh, terus baru uh, mau sujud sudah ikomat jadi diteruskan sampai tahiyat atau sudah juga apabila surat qobliyah sudah mendekati akhir sudah sujud yang terakhir atau sudah dalam keadaan tahiyat ya sudah sujud di rokaat yang kedua atau duduk di antara dua sujud bunyi ikoma sujud, tahiyat, salam tinggal kayak gitu. Itu begitu mendengar tahiyat langsung selesai pakai salam atau nggak pakai salam atau dilanjutkan sampai selesai. Apabila apabila melanjutkan tidak ketinggalan jamaah maka dilanjutkan sampai selesai. Penjelasan saya oleh Fauzan seperti ini Apabila dilanjutkan tidak ketinggalan sholat jamaah maka karena sudah ini apalagi kalau sudah tahiyat gitu ya, atau sujud yang terakhir terus komat paling-paling nanti dia sudah salam juga komatnya baru selesai nah maka dilanjutkan sampai selesai nah ada lagi yang lain monggo pak bisa lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, sekarang apabila satu malaikat atau malaikat yang tugasnya tugasnya itu disebutkan satu, misalnya malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Apakah malaikat pencabut nyawa itu satu atau Malaikat yang ditugasi oleh Allah mencabut nyawa Tugasnya mencabut nyawa Tapi jumlahnya banyak Wallahu a'lam gitu, tidak ada penjelasan gitu, tidak ada penjelasan tapi itu makhluk satu sudah pasti yang mencabut nyawanya hanya satu kenapa karena lafaz yang disebutkan itu juga lafaz yang tunggal atau kufrot nah, bukan zaman nah Jibril misalnya Jibril ada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah bentuknya itu jama Allahumma robba Jibraila Ya Allah Tuhannya Jibrail lah Jibrail itu bentuk jamak dari kata Jibril lah bentuk jamak menunjukkan banyak ya. Berarti wallahu alam malaikat Jibril itu bentuk jamak dari Jibril Jibril gitu ya. Nah, nah malaikat Jibril itu adalah tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah ditujukan kepada siapa. Nah, dan ada ya, ada eh, penjelasan bahwa Jibril itu banyak tapi imamnya adalah Jibril yang satu yang biasa datang kepada Rasulullah SAW itu. Nah, jadi, nah. Mohon penjelasan tentang langit yang paling rendah itu sejauh apa Sejauh apa pengetahuan manusia tentang pengetahuan manusia tentang langit gitu ya Sejauh apa Allah turun ke langit yang paling rendah iya. Terus Uh, manusia itu untuk mengetahui tentang tentang pemahaman Allah turun yang paling rendah itu sampai sejauh apa gitu ya. Manusia atau orang yang beriman itu diwajibkan untuk beriman tidak ada keraguan bahwa Allah SWT pada sepertiga malam turun ke langit yang paling rendah. Gitu ya turun ke langit menunjukkan makna bahwa Allah semakin mendekat kepada hamba yang mau taat kepada Allah, yang mau bangun malam, kemudian beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena firman Allah tadi itu siapa hambaku yang Berdoa aku kabulkan Yang minta aku beri Yang mohon ampun aku ampuni Nah Di sepertiga malam berarti Itu Mendorong manusia Untuk Beribadah kepada Allah Untuk berdoa Untuk meminta dan untuk mohon ampun Mendorong untuk beribadah Utamanya tiga hal ini dia mulai lalu ber, di dalam dia mulai sendiri banyak berdoa, banyak minta, banyak mohon ampun. Allahu Akbar Rabbi firli Rabbi firli mohon ampun Allahu Akbar Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli ada mohon ampunnya ada memuji Allah SWT gitu Rabbi firli warhamni nah ya wahdini wa'afini warzukni ada mohon ampun ada mohon rezeki mohon kesejahteraan mohon rahmat nah ada doa nah jadi dah nah jadi Berdoa dikabulkan, minta diberi, mohon ampun diampuni. Nah, Allah di atas ars, ars itu di atas langit yang ketujuh. Nah, dinyatakan di dalam hadis itu turun ke langit yang paling rendah menunjukkan Allah semakin dekat kepada hamba. Tapi harus difahami itu sebatas hadis itu saja. Apa? Nah, kita meyakini Allah turun ke langit yang paling rendah tidak boleh tidak boleh berpemahaman asalnya di atas langit yang ketujuh lalu pindah tempat ke langit yang paling rendah tidak boleh begitu kenapa karena Allah itu tidak sama dengan makhluk ya karena Allah tidak sama dengan makhluk kalau manusia turun dari lantai tujuh ke lantai satu meninggalkan tempat tapi Allah tidak sama dengan makhluk ya ya kita diperintah untuk meyakini Allah turun ke langit yang paling rendah gitu saja gimana nalarnya tidak pakai dinalar tidak akan bisa dinalar Orang yang kepingin mengetahui bagaimana terus dipikir-pikir itu tersesat tidak akan dapat dan sudah tersesat jalan Nah itu Nah kalau sampai Wah ini Allah turun ke langit yang paling rendah Terus dihayalkan Tambah jauh sesatnya Kalau sampai ada hayalan tertentu Berarti menyekutukan Allah dengan apa yang Ada di hayalannya Nah jadi diyakini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau difirmankan oleh Allah bahwa Allah turun ke langit yang paling rendah kemudian berfirman wahai siapa hambaku yang berdoa aku kabulkan mendorong manusia supaya bangun dan berdoa kepada Allah yang minta aku beri mendorong manusia untuk bangun beribadah kepada Allah minta kepada Allah akan diberi mendorong manusia untuk bangun beribadah kepada Allah minta ampun kepada Allah diampuni oleh Allah nah jadi Allah tidak seperti makhluk kalau turun meninggalkan tempat itu sifatnya makhluk Allah tidak sama dengan makhluk nanti terus digambarkan lagi loh kalau nggak gitulah berarti turun di tempatnya masih ada terus sudah sampai pada tujuan di mana turun tidak ya. lah gimana tambah itu nah tidak boleh dihayalkan Sesungguhnya kalau kamu hayalkan pasti akhirnya menyamakan dengan makhluk. Dan ada makhluk yang gitu sampai tujuan tapi tidak meninggalkan tempat. Gitu. Dan tambah besar. Contohnya apa? Cahaya. Cahaya lampu ini ya sudah sampai lantai tapi kan masih ada di situ. Ditinggal apa enggak? Tempat asalnya ditinggal apa enggak? Enggak ya? Tidak ditinggal tuh ya? Lampu itu cahayanya sampai di lantai Tapi di asal, tempat asalnya tidak ditinggal Kalau ini lampu terus ditahan Tidak ada di bawah Ya Berarti nggak sampai bawah Dia ada di atas Ya gitu. Penghalangnya ditarik Cahayanya nilai turun sampai bawah Oh turun sampai bawah Apakah yang di atas ditinggal tidak lah anda menyekutukan Allah Menyekutukan Allah itu menyamakannya Anda menyamakan Allah dengan cahaya lampu Atau dengan batu yang kalau sampai bawah meninggalkan tempat Mau menyamakan dengan yang ini Atau menyamakan dengan yang itu tidak boleh Lah seperti apa? Kalau nggak kayak gini, nggak kayak gitu Tidak seperti manusia, tidak seperti apapun Lam yakul lahu ahad Tidak seperti apapun lah bagaimana? Tidak pakai bertanya bagaimana berimanlah seperti apa yang difirmankan. Nah, jadi gitu ya. Laisa kami telihi syai'un. Allah itu tidak seperti sesuatu pun. Gitu. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang seperti Allah apapun atau siapapun tidak ada yang seperti Allah. Berarti Allah tidak seperti the kitab yang dari atas dipindah ke bawah meninggalkan atas. Juga Allah tidak seperti cahaya lampu gitu. Yang penting kita beriman seperti apa yang Allah firmankan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi